Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uya oh saya mau menanyakan masalah dalam sholat kan ada kekhilafan akan seperti kata Buyan baca bismillah menurut Imam Syafi'iyan wajib dan menurut ahli lain tidak wajib. Nah, ini kan terjadi kekhilafan di antara para ulama. Padahal Nabi Muhammad kan setiap hari selalu sholat berjamaah dengan para sahabat dan hal tersebut disaksikan dan didengar oleh banyak sahabat setiap hari setiap saat melihat salah Rasulullah salat nah tentunya kan kabar ini harusnya sampai kepada umat menjadi kabar yang mutawatir sehingga tidak terjadi kekhilafan seperti yang terjadi saat ini para ulama khilaf nah, hal ini bisa terjadi kenapa bu ya ya padahal suatu surga kan setiap hari berjamaah dan disaksikan oleh sahabat yang banyak didengar bacaannya, dilihat tingkah cara Rasulullah sujud dan sebagainya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masalah membaca bismillah atau sesuatu yang terjadi di antara para ulama perbedaan. Kita harus tahu bahwasanya Hadalil dalil yang digunakan oleh para ulama itu tidak satu martabat. Jangan dianggap semua riwayat dari Nabi itu semuanya mutawatir. Dan yang menghukum mutawatir bukan Anda atau saya. Ahlinya, para pakar-pakar hadis. Hadis mutawatir sangat sedikit. Kalau Al-Quran jelas mutawatir. Susunan martabat dalil hujah-hujah itu yang paling tinggi dan paling tinggi adalah jika hujah itu adalah qat'iyud dalalati dan sekaligus qat'iyul wurudi secara dalalah menunjukkan makna yang jelas dan dia adalah satu dalil yang pasti benar dari Nabi mutawatir ini martabat paling tinggi baik dari hadis mutawatir atau Al-Quran maknanya jelas tidak mengandung makna ganda maka ini tidak boleh orang berbeda pendapat. Ini adalah masalah akidah. Kalau sudah kul wallahu ahad, orang baru belajar bahasa Arab sudah ngerti Allah Maha Tung, Tunggal. Tidak ada artinya tunggal itu tiga. Pasti dia adalah nggak ngerti matematik. Tunggal ya tunggal. Makanya adalah qatyud dalalah menunjukkan makna yang jelas wa qatyul wurud datang di Al-Qur'an dan itu adalah mutawatir. Ini saja menjadi kesepakatan. Orang tidak boleh berbeda pendapat di sini. Kemudian selebihnya adalah tiga dalil berikutnya adalah medan luas untuk kita berbeda tapi bukan bermusuhan. Karena yang tingkat yang kedua adalah qat'iyul wurud, benar adanya di dalam Al-Qur'an, tapi dhanniyud dalalati, tapi ternyata dalalah menunjukkan makna yang ganda, tidak pasti makna yang itu. Sehingga di sini ada celah, bukan celah maksudnya kekurangan. Di sini ada peluang bagi ulama untuk berbeda pendapat. Bahkan kadang dalam bahasa Arab itu begitu unik dan indahnya satu lafat maknanya dua yang bertentangan. Seperti quru. Wal mutalaqatu yatarabbasna bi tidak salah Tiga kuruk salah kuruk tiga kuruk bagi seorang wanita yang dicerai hendaknya dia untuk menunggu yaitu masa iddah untuk jangan sampai tidak menikah lagi jangan sampai menikah terlebih dahulu selesai kecuali selesai tiga kuruk Nah kuro ini apa? Dalam bahasa Arab kuro itu ada artinya suci. Tapi bahasa Arab juga mengatakan kuro itu ada namanya abdad, satu lafad maknanya dua. Kuro maknanya head. Loh, head dengan suci ini bertentangan. Tapi ada dalam bahasa Arab. Disebutkan dalam Al-Quran. Ayatnya Al-Quran jelas. Qot'iyudurudi. Pasti benar jadi dalam Al-Quran. Cuma maknanya adalah dua makna. Maka diambillah oleh madhab Imam Syafi'i dan Jumhur. Kalau kuro ini adalah suci, Lalu Imam Abu Harifah mengatakan bahwasanya kuru itu adalah head ini padahal Al-Quran mutawatir tapi maknanya mengandung makna dua makna bahkan ada yang lebih dari itu semuanya maka ini adalah peluang bagi mereka untuk bisa berbeda pendapat tanpa mereka harus bermusuhan selanjutnya adalah yang qat'iyul dalalati wa dhanniyul wurud qat'iyul dalalahnya pasti jelas tapi riwayat ini adalah tidak bisa dipastikan benar, tapi sahih seperti hadis-hadis sahih khabar ahad yang bukan mutawatir. Hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari tidak semuanya mutawatir. Termasuk hadis masalah bismillah. Hadis masalah bismillah bukan mutawatir. Siapa yang mengatakan mutawatir? Yang mutawatir adalah Al-Qur'an. Waqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang kau bisa dari Al-Qur'an. Jadi dalam sholat yang wajib yang harus disepakati yang nggak boleh tidak adalah membaca Al-Quran. Adapun membaca surat Al-Fatihah itu adalah jumhur ulama tiga madhab. Malik, Syafi'i, Hambali. Menurut Imam Abu Hanifah membedakan ini pembahasan fikih panjang sebentar. Harus tahu rentetannya. Mereka mana mereka berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah membaca surat Al-Fatihah hanya wajib saja, bukan sebagai sesuatu yang fardu. Jadi Abu Hanifah membedakan antara fardu dengan dengan wajib. Fardunya adalah fardunya membaca Al-Qur'an apa saja. Makanya kalau dalam mata Abu Hanifah kalau Allahu Akbar setelah itu bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu Akbar sah. Tapi dosa, tapi sholatnya adalah sah. Karena Al-Qur'an, matanya sara min Al-Qur'an. Apa yang kau bisa dari Al-Qur'an baca. Dalam madhab Imam Malik mengatakan bismillah adalah bukan dari bagian ayat Al-Qur'an dan didengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka mendengar riwayat yang mereka yakini oleh madhab Imam Malik bahwasanya Nabi Muhammad tidak menggunakan Bismillah. Hanya madhab Malik mengatakan Bismillah tapi disembunyikan, tidak diterangkan. Tapi madhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan Bismillah adalah bagian daripada setiap surat, bagian daripada Al-Fatihah. Buah daripada keyakinan madhab Imam Syafi'i, maka kalau ada orang membaca surat Al-Fatihah tanpa Bismillah adalah tidak sah. Tapi madhab yang lain pecah. Nah, ini sebenarnya sederhana karena rentetannya ke situ. Tidak semua riwayat mutawatir. Mutawatir itu bagaimana? Marwahu jam'un an jam'in. Yang diriwayatkan oleh sekelompok dari kelompok. Jadi yang kelewatan itu banyak. Di generasi kita puluh, ratusan orang. Puluhan orang. Puluhan orang. Puluhan orang sampai la yumkinu tawatuhum 'alal kadhibi. Yang mustahil mereka itu dusta. Kalau mutawatir itu biarpun orang kafir, kalau berita mutawatir itu benar apalagi orang beriman mutawatir mutawatir contoh ibu pernah melihat Amerika atau tidak tapi yakin ada enggak nah, kalau ada orang mengatakan saya nggak percaya nggak ada mutawatir beritanya sampai ke kita mutawatir setiap orang cerita setiap orang anjamunan apalagi riwayat dari hadis Nabi SAW. dan ternyata hadis-hadis tersebut termasuk khusus masalah Bismillah bukan mutawatir tapi benar hadis Nabi SAW. Alaihi Wasallam ini. Kemudian ketahuilah bahwasanya khabarul ahad la yufidul yakin. Kalau khabar ahad yang tidak mutawatir itu tidak boleh orang memastikan orang lain harus ikut. Sehingga disinilah lapangan apa peluang untuk berbeda pendapat. Adapun hujah yang keempat adalah dhanniyud dalalati dhanniyul wurud. Dari hadis Nabi saw alaihi wasallam yang dhanniyat dhanniyul wurud. Belum tentu pasti dari Nabi tapi dikatakan sahih mungkin ada kemungkinan bukan dari Nabi selagi mutawatir tapi ingat selagi itu adalah sahih kita hendaknya mempercayai tapi bukan untuk urusan akidah dan ini dalalah terkadang dalalahnya pun tidak jelas maka inilah peluang fikih berbeda pendapat dan bagi ulama terdahulu sudah enteng makanya yang ribut itu adalah yang meributkannya Imam Malik rahimahullah ta'ala menyembunyikan madhab Malik yang menyembunyikan termasuk Imam Ahmad ibn Hanbal ada yang mengatakan tidak pakai bismillah. Sah menurut mereka karena mengatakan bismillah bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Yang pakai bismillah adalah karena mengatakan bismillah bagian daripada surat Al-Fatihah. Ini sederhana perbedaan ini dan tidak usah dibikin formal begini. Jangan sampai seolah-olah, oh ini pertanyaan atau ide ini lebih bagus dari ulama terlalu. Mereka lebih cerdas dan mereka sudah ngerti pertanyaan yang Anda tanyakan. Karena memang bukan mutawatir. Mau dipaksain mutawatir, bagaimana mutawatir? Mereka sholat berjamaah, mereka bicara tentang kekhusyuan, tentang sholat. Tapi masalah Bismillahirrahmanirrahim, mungkin ada pertanyaan. Loh kok sampai nggak tahu bacaan Bismillah Nabi SAW? Nggak tahu buktinya dinukil kok. Ada yang mengatakan baca Bismillahirrahmanirrahim. Loh kok saya lain enggak? Lah itu yang diketahui oleh dia. Jadi tidak ada yang bisa meliput meliput mencakup semua yang dilakukan Nabi kecuali mereka mengambil apa yang mereka ketahui saja dari sisi ini sisi ini dan kadang mengetahuinya itu ada kosir kurang mungkin karena konsentrasi dengan kehusuannya sampai dia tidak ingat akan tapi langkah bijak adalah khususnya di negeri kita Indonesia Raya. Ya kebetulan masyarakatnya adalah pengikut madhab Imam Syafi'i yang mengatakan bahasa yang Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Jangan sekali-kali Anda menjadi imam tanpa membaca Bismillah. Karena Anda membuat keraguan-keraguan umat jangan egois kalaupun seandainya anda pengikut mata malik pun tidak semestinya anda bersikeras semacam itu tidak perlu kita keras-keras semacam itu bahkan coba kalau dipikir lebih bijak mana kalau ada orang ini selalu kami sampaikan kita perlu bijak khususnya di Indonesia kalau anda di Mekah atau anda di Maroko atau di mana mungkin berbeda kasusnya karena masyarakat sana ada market Malikiyah yang menyembunyikan Al-Quran bismillahnya tapi khususnya di masyarakat Indonesia coba, seandainya ada orang madhab Maliki datang ke Indonesia, atau madhab Imam Ahmad bin Hambal datang ke Indonesia, coba suruh dengar kalau seandainya anda datang dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, atau anda wahai orang yang bermadhab Malik misalnya datang, lalu datang ke sini tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, kira-kira lebih bijak mana? Coba. Kalau anda membaca Bismillahirrahmanirrahim, sepakat tidak ada yang mengatakan batal sholatmu. Coba, kalau pakai Bismillah ada yang mengatakan batal? Tidak ada. Tapi kalau anda tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim, ada yang mengatakan batal atau tidak? Ada. Sekarang lebih bijak mana kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim aman, tidak ada yang mengatakan batal. Kenapa kau pusing? Pakai Bismillahirrahmanirrahim secara. Cuman anehnya itu imam kampung, gara-gara umroh Bismillahnya ketinggalan di Madinah. Ini sakit ya problem itu Hah? tidak seperti jadi ada kemudahan-kemudahan ini adalah khilaf di antara fukaha kalau sudah di masyarakat kita Indonesia Raya ya sudahlah pakai Bismillahirrahmanirrahim cuman aneh yang orang nggak pakai Bismillah itu bukan dia mengatakan madhab Malik atau Imam Ahmad bin Hambal dia mengatakan ini yang paling benar wah ini yang perlu dipotong lidahnya ulama dulu pun tidak seperti itu di saat meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim ini buah daripada ijtihad ini orang kemana? Ditanya madhabmu apa? Madhab haram. Bid'ah. Waduh, ini tambah kacau lagi. Sudah nggak ikut madhab Malik, nggak ikut madhab Imam Abu Hanif, nggak ikut nggak itu, ikut siapa? Sudah nggak bermadhab, katanya malah lebih fanatik dengan gurunya. Itu madhab baru buat ente. Ini orang akhir zaman. Jelas ya? Ini adalah sederhana masalah perbedaan semacam ini. Ini adalah fikih perbandingan yang dihadirkan para ulama untuk kita itu agar semakin lapang dada. Jadi supaya kita tidak keras-keras. Baik masalah mutawatirnya, satu dalil, ini ada bagiannya masing-masing. Kebetulan yang ditanyakan bukan sesuatu yang mutawatir. Baik membaca Al-Qur'annya ia mutawatir karena dari Al-Qur'an, tapi rinciannya Al-Qur'an kayak apa, Fatihah dan sebagainya bukan mutawatir. Sehingga dalam mata Abu Hanifah mohon maaf dibedakan. Mata Abu Hanifah itu kalau dalilnya mutawatir qat'iyul dalal qat'ur makanya menjadi farad. Kalau dalilnya adalah bukan dari qat'i yang pasti, maka itu dari menjadi wajib saja. Kalau kita semuanya wajib dengan fardu sama kecuali bab haji, itu saja. Wallahu a'lam bishawab.